Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berada di bulan-bulan haji maka di antara pelajaran yang sangat penting dalam ibadah haji adalah bagaimana kita mengambil faedah-faedah yang sesungguhnya dalam haji penuh dengan tarbiyah, pendidikan akidah, ibadah, dan akhlak. Para pemirsa yang rahmati Allah, haji di antara syiar Islam dan merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap kita kaum muslimin untuk menunaikan haji ke Baitullah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemanfaatan yang disediakan Allah di balik kewajiban ibadah haji. Walillahi 'ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala dan wajib bagi setiap manusia ini kaum muslimin menunaikan haji karena Allah Subhanahu wa taala bagi orang mereka telah memiliki kemampuan menempuh jalan menuju ibadah haji. Para pemirsa, ibadah haji satu di antara syiar yang merupakan warisan agama Nabiullah Ibrahim wassalam. Dan Rasulullah SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengumumkan kepada manusia yang nanti manusia akan datang dengan berbondong-bondong dengan segala cara jalan yang mereka tempuh dalam rangka untuk menyaksikan berbagai macam kemanfaatan-kemanfaatan yang disediakan Allah di balik ibadah haji yang Allah syariatkan. Wa'adzin fin nasi bil hajj dan umumkan kepada manusia tentang kewajiban haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin maka mereka akan datang menyambut seruanmu baik dengan cara mereka berjalan kaki atau mengendari onta-onta yang kurus mengkuli fajin amiq yang datang dari seluruh penjuru negeri. Para pemirsa yang rahmati Allah, lihatlah bagaimana tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ini para hujjaj. Mereka datang dari berbagai belahan bumi di berbagai belahan bumi di dunia sekarang ini. Datang dari Eropa, datang dari barat, datang dari negeri timur, datang dari negeri kita Asia. Mereka menempuh perjalanan dengan segala macam kendaraan yang bisa mereka lalui. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara mereka berjalan kaki, di antara mereka mengendari onta-onta mereka, yang menunjukkan bagaimana semangatnya mereka untuk mendatangi seruan kewajiban ibadah haji. Dan di zaman sekarang ini, dengan perkembangan alat transportasi yang ada. Di antara mereka yang ada memakai kendaraan darat, kendaraan laut, kendaraan udara, yang semuanya dalam rangka mewujudkan seruan yang telah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia SAW, ini kewajiban haji dari Allah Subhanahu wa taala. Liyashhadu manafi'a manafi'a lahum dalam rangka mereka menyaksikan berbagai macam kemanfaatan yang terkandung di balik ibadah haji yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, manfaat apa yang didapatkan oleh seorang mereka berhaji? Sebagaimana penjelasan para ulama, kemanfaatan yang didapat oleh para hujat, baik yang menyangkut kemanfaatan duniawi maupun yang menyangkut kemanfaatan ukhrawi. Kemanfaatan duniawi contohnya di diantaranya tijarah. Bagaimana mereka dibolehkan, bagaimana mereka dengan kepergian mereka ke, ke ibadah haji. Bersama dengan kumpulnya manusia dari seluruh penjuru dunia. Maka di antaranya faedah mereka dapatkan faedah ekonomi. Faedah tijarah. Faedah perdagangan yang mereka bisa mendatangkan barang ke situ atau atau mengambil barang dari situ untuk ke negerinya. Selama kegiatan tijarah yang mereka lakukan tidak merusak ibadah haji yang mereka niatkan sejak awal. Dan ini perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun" Tidak ada dosa bagi kalian tahu min fadlillah untuk mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan Allah karunia Allah adalah tijarah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula faedah duniawi yang lainnya bisa seorang dia melakukan ta'aruf. Bagaimana dia mengenal manusia dari berbagai bangsa, dari dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam rupa bentuk yang semuanya merupakan bagian daripada menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan berbagai macam rupa-rupa perbedaan warna kulitnya, perbedaan suku, bangsa dan bahasanya, perbedaan karakter mereka. Ini merupakan bagian daripada merenungkan merenungi kebesaran Allah Subhanahu taala. Demikian pula faedah agami, fa faedah ini dinia. Faedah yang berkaitan dengan agama mereka. Dengan ibadah haji yang mereka tunaikan. Maka dengan ibadah haji sebagaimana keutamaan-keutamaan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dengan ibadah haji dia telah menunaikan satu di antara kewajiban dari kewajiban Islam. Dengan ibadah haji dia telah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah haji dia telah menunaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ibadah haji maka di balik itu akan membuahkan berbagai macam buah-buah indah dalam kehidupannya Sebagaimana nanti insya Allah akan kita mengambil faedah cerminan-cerminan yang diajarkan Allah dalam setiap manasik haji di sana penuh dengan pelajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika seorang melakukan ibadah haji dengan cara yang sesuai dengan sunnah Nabi dan berangkat dari keikhlasan niat yang dia lakukan maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umrah ila al-umrah kafaratun bainahuma wa laysa wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ila al-jannah. Umrah ke umrah merupakan kafarah. Ini penggugur dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur dan haji yang mabrur ini haji yang baik, haji yang makbul, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Maka tidak ada balasan bagi para pelaku haji yang mabrur ini kecuali jannah. Demikian pula Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Faman hajja walam yarfus walam yapsuk, raja'a kayomi waladasu ummu. Barang siapa yang dia berhaji, falam yarfus. Kemudian dia tidak melakukan segala hal yang berbau, yang berbau pornografi. Dia tidak mengumbar omongan porno. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan berbagai macam kefasikan-kefasikan, kedurakaan-kedurakaan sehingga betul-betul dia menjaga etika, adab-adab selama dia berhaji karena Allah Subhanahu wa taala. Maka raja kayomi waladasu ummu. Dia kembali ke tanah airnya dalam keadaan bagaikan seorang yang baru dilahirkan oleh ibundanya alias bersih dari dosa-dosa. Dia akan seakan-akan bayi yang baru lahir. Dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya diantaranya manafi. Berbagai macam kemanfaatan yang didapatkan oleh seorang yang mereka melakukan ibadah haji. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji ada ibadahnya ahli tauhid dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan manasik manasik manasikul hajj. Rasulullah SAW telah mengajarkan manasik bagaimana praktek berhaji, perjalanan suci menuju Allah ke, ke tanah suci karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya dalam ibadah haji merupakan madrasah yang azimah merupakan sekolah yang sangat besar yang akan banyak memberikan pendidikan-pendidikan terhadap para hujat. Maka hendaknya para hujat, para jamaah haji, menyadari dan merenungi dan mentadaburi setiap manasik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang telah diajarkan Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa poin yang sangat besar yang perlu kita renungkan dan kita mengambil faedah dari perjalanan manasik haji yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah talbiyah. talbiah yang diajarkan oleh Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diafalkan oleh para jamaah haji yang telah diafalkan lafaz yang sangat masyhur. Setiap jamaah haji mereka menghafalkan lafaz ini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lakal wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك kalimat yang azimah kalimat yang sangat agung yang penuh dengan pelajaran-pelajaran tauhid dan akidah. Cobalah kita sedikit merenung dari kalimat tersebut. bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan talbiyah ini merupakan talbiyahnya ahli tauhid. Talbiyah yang di dalamnya ucapan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, pengagungan pentauhidan kepada Allah, pengakuan terhadap segala nikmat Allah, pengakuan terhadap segala kerajaan Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan yang mutlak yang ditunjukkan hanya kepada Allah SWT. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Rab, aku sambut seruanmu Ya Rab. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Aku sambut seruanmu Ya Allah yang tidak ada sekutu bagimu sama sekali. Innalhamda, sesungguhnya segala pujian wan ni'mata dan segala nikmat laka wal muluk. Semuanya hanya milikmu, demikian pula kerajaan yang ada. Masalah muslimin, ini talbiah ahli tauhid. Yang membedakan dengan talbiyahnya musyrikin. Perlu kita fahami bahwa ibadah haji adalah ibadah yang merupakan tradisi yang dihidupkan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah di zaman Rasulullah SAW sebagai bentuk keyakinan warisan agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akan tapi ibadah haji yang telah terkotori dengan bedah dan syirik. Ibadah haji yang telah dicampur dengan bedah dan syirik. Bagaimana mereka mencampur amalan tauhid ini dengan kesyirikan sehingga membatalkan tauhid mereka. Di antara syirik yang mereka wujudkan dengan ibadah haji ini, talbiyah, yang mereka tambah dengan lafat kesyirikan. Mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Talbiyah musyrikin hampir sama dengan talbiyah kaum muslimin. Akan tiba ada tambahan yang sangat fatal. Yang menunjukkan kesyirikan mereka. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarikalak. Ini sampai pada kalimat ini ada talbiyahnya ahli tauhid talbiahnya orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kaum musyrikin mereka menambah dengan kalimat lafaz yang menghancurkan tauhid, yang merusak tauhid, yang menjadikan mereka terjatuh dalam kesyirikan. Ini illa syarikan huwalak tamliku huwa mamalak. Kecuali syarikat yang kau miliki ya Rabb. Engkau memiliki mereka, menguasai mereka, dan mereka tidak menguasaimu. Maka mereka telah mengangkat bagi Allah sekutu, tandingan. Yang dengan itu menjadi hancurlah agama mereka dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka berhaji dengan cara-cara beda. Di antaranya sebagaimana mereka tawaf dengan cara telanjang. Bagi mereka yang merasa tidak mendapatkan pakaian suci di tanah haram. Sehingga mereka tawaf dengan cara telanjang. Ini merupakan ini ini haji yang bid'ah, tawaf yang bid'ah. Dan mereka tawaf dengan siulan dan tepuk tangan. Ini semuanya merupakan bagian bid'ah yang mereka ada-adakan. Maka Allah mengajarkan ibadah hajinya Ali tauhid, ibadah hajinya seorang muslim yang merupakan hakikat warisan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimat yang sangat azimah. Kalimat yang mencerminkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan tauhid. Perhatikanlah pada talbiyah tersebut. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku sambut seruanmu ya Allah labbaik syarika laka labbaik yang tidak sekutu bagimu ya Rabb Innal hamda sesungguhnya segala puji wa nikmata segala nikmat lak hanya bagimu demikian pula wal muluk kerajaan hanya semata-mata milikmu ini pendidikan ahli tauhid ketahuilah Berapa banyak orang mereka sesungguhnya memiliki dasar keimanan, akan tetapi mereka terjatuh dalam kesyirikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Diterangkan para ulama, para salaf kita tidaklah mereka beriman, ini mereka mereka memiliki iman. Apa bentuk keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Bentuk keimanan mereka kepada Allah adalah pengakuan terhadap rububiyah Allah apabila mereka ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi. Wa idza sa'altahu wala in man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau Anda tanyakan kepada mereka siapa mencipta langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah may yarzuqukum minas sama'i wal ardi wa may yamliku sam'a absar wa yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayyi wa kalau Anda tanyakan kepada mereka siapa sih yang yang memberikan rezeki dari langit dan bumi Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur urusan alam jagat raya yang ada ini? Mereka pasti akan mengatakan Allah. Maka ini jawaban-jawaban pengakuan mereka tentang rububiyah Allah. Akan tapi illa wa musyrikun wa ma yu'minu aktharuhum billah tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah. Jadi mengimani rububiyah Allah illa wa musyrikun kecuali mereka ya ini terjatuh dalam kesyirikan ini syirkun fil ibadah, syirik dalam masalah ibadah. Sehingga mereka mengakui Allah tentang sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang pengatur alam jagat raya. Akan tapi mereka memalingkan ibadah atau mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin khususnya para hujat, para haji, maka hendaklah seorang haj, seorang haji dia mengambil faedah terbesar dari pelajaran talbiyah yang merupakan kalimat yang diucapkan dari semenjak keberangkatan ketika dia mulai berihram sampai dia bertemu dengan Ka'bah Baitullah dia mengucapkan kalimat yang diulang-ulang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka hendaklah betul-betul para hujat, para haji, mereka mengusahakan yang terbesar setelah kepulangan ke tanah air untuk menjadi haji yang muwahid, haji yang mentauhidkan haji yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar membersihkan segala bentuk kesyirikan karena perbuatan yang sangat besar dan mungkar dan merupakan pendidikan yang terbesar di haji adalah melahirkan yakni manusia-manusia yang bertauhid kepada Allah dan menyingkirkan segala bentuk kesyirikan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.